Bismillahirrahmanirrahim. Baburu bayi fihi sab'atun wa salasuna mu'ibatan. Samaniyatun akhbarun wal baqi asarun. Kita iki bab nerangno nasihat sing bangsa eh, Mana ini patang paket, patang paket kalimat. Al fihi kang ibu datang dalam bab sab'atun dorob itu wa salasuna ran 30 apa mau ibatan nasihatnya. Famane atun teseng wali akbar itu iku pira-pira hadis wal baqi ta sing serine berarti sing pinten tanggal perlu kan pitung puluh eh telung puluh itu kalong wali berarti tanggal perlu Famane atun teseng wali akbar akbarun pira-pira hadis wal baqi ta serine sing tanggal itu asarun pira-pira asar asar ini akar sahabat utawi ulama Al makalah lagi makalah yang pertama itu ruya itu dan nu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda usah teman Nabi Rukola Dawu Sopan Nabi di Abu Dar dan mereka Abu Dar Abu Dari kamu Sofari Rasulullah. Wasmuhu ti asmane Abu Dar ku juntut bin Junadah. Asmo orang kafe juntut bin Junadah. Dawe Nabi ya Abu Dar he ya Abu Dar jadid nganyar-nganyari nasirah memperbarui siro nganyarno siro asasi nata yang perahu perahu mutai tunggang anem itu toto fainal innal bahra moko sak mulai segoro iku ami kun iku jeru Eh aksin tegese ngapi siro ane aniyara yang niat Fikul lima endam segagane perkara tak tikang ngakoni siro Wata daru lan ninggal siro Dalam hal yang kita pilih lakukan Atau dalam hal yang kita pilih meninggalkan Itu niatnya ditodoh Ya sulah ya sulah sulah hasil laka siro pala suruh ganjaran. Ya sulah sulah hasil laka siro pala suruh ganjaran. Warna bilang selamat selamat min azabillahi sambil seksana Allah Ta'ala. Wa kata bela nulis imam Imam Umar Al Faruq ila di musalah Al Asy'ari radhiyallahu Sayyidina Umar bin Khattab Putai Umar Al Faruq Faruq maknanya pemisah antara petombe nopo batil itu nyurati Abi musalah radhiyallahu anhu. Dawe ngene. Man khalusat utai kholasat sami khalasat ya kuwi. Man de sampani wong khalasat niat iku kafahu wa ma baina wa baina. Man de sampane wong khalasat iku murni apa niat iku niate man. Wong sing niate iku murni. Murni maknane kabeh motivi Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh rapan pantes tapi kabeh motivi Allah Subhanahu wa taala. Iku mesti kafa mongko nyukupi ing man sapa Allah Allah. Ma ing perkara benahu kang antarané man iku piyambak wa benan nas lan antarané manusia. Wong nak niate apik selanjutnya santo dhewe aneh to dhewe ra masuk akal. Mesti antara nendiknya di manusia dijaga mana Maknanya akan dari dari saja. Wa kata falan wis sapa Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi putunya Sayyidina Umar. Ini sila Umar bin Abdullah Aziz, Umar Umar bin Abdullah Aziz. Umar bin Abdullah Aziz itu komisil kulafa. Satu-satunya kulafa Bani Umayyah yang ada namun sini Umar bin Abdullah Aziz ini terkenal. Tambah untuk gelar nama komisil kulafa khalifah kelima. Tapi periode ini itu jauh. Jadi periode ini itu dikira putu. Kalian sebenarnya putu, putu yang itu. Bila ngerti siro ya Umar, he Umar. Kau ngerti ya anak ana wahi saat dan pertolongan Allah lil abdi maring kawula iku ya diniyati bulan kafir nih ada ate. Uang itu untuk pertolongan pertolongannya Allah itu berdasar niat kualitas niat utawi murni niat Paman mengkote sabane uang kolak satu murni apa niat dunia teman Tamma kau jadi sempurna, tamma kau jadi sempurna apa Allah ya apa pertolongan Allah lagi maring Waman te sapane wong nakoso tu dadi kurang apa niat niat mal nakoso mung dadi kurang husang mana apa Allah pertolongan Allah jika tidak jika kelan kasar naksi niat di kelan kasar kang itu kasar kurangi niate wong wong niate kurang ya pertolongane Allah kurang wa khud azza kamilan Mungkin balik malik yang Nabi Ya Aba Dharin Jadi Disafina Tata Innal Bahra Nabah amikun misalnya itu terus no wakut azza kamilan fa inna safara fa'ikun wakut lan ngalap posiro azza ka ing sangu yang ngalap sangu kamilan hari sempurna yang kang sempurna nak sangu sing akeh sempurna fa inna safara monggo sak temne lunga fil akhirah dalam akhirah fa itu iku adoh maknane ratu mu fiho ya kita ta'ib ing banget repot repot banget. Ukuran pertama nggak dimungkar, maka seru nera karuan itu mengentai energi. Wa khaffif lan ringakno sira al khimla ing beban eh bika silfa kan kasri hak eh mahmula kategori beban sira menat dunia sange dunia. Kowe nak sangu sing akeh sangu amal, tapi beban-beban duniawi kurangi sak minimal mungkin. Fa innal aqobata. Mongko saat temne dalan sing nanjak. Aku bareng dalan sing nanjak teng gunung iki jenenge aku bah. Iku kak udin. lu banget angel. Sifat suha hafi lan ka pada min hamzah kak udin. Ai anna tulu al aqobati. Aqobati jabali. Tegese sak temene munggah lereng gunung sing terjal iku sok bunyi wangi banget. Angel tenang. Fa'inna umurul akhirati mongko saten pro urusan akhirat syabihatun serupa, serupa di pasri lan sekoro alami di jadi. Wa bisa fari lan kelawan perjalanan al faid dikang adoh. Wa bil aqobati lan kelan lereng bati kang angel, jika serotil ahwali krono aki biro-biro prahera. Gawe Nabi Malih wa akhlisil amala. Wa akhlisan murna sira al yang amal. Murni iki maknane itu pokoknya krono pangeran. Fainan nafi dan mongko sabun wong sing cerdas. Manane anak itu almu atau biro tikse sing iso angen-angen. Al mumayyiza kang iso no benal hasani. Ing dalam antarane ate wal kopi silan elek. Bahwa te anak itu Allah Ta'ala. Si cerdas utawa pangerten utawa rowan itu basiron dat sing bersani ayat mutaliun. Tegese dat sing bersani wa muraqibun punan dat sing minjen-minjen dat sing di jamil ahwali maring sekabiannya biro berapa ngendikan atau sekabiannya biro berapa perilaku Mohon kalau terang nanti kalau wajah yang persis dari Nabi Kesan yang kalau baru saya Abad Darin Jadi bisafina fa innal fahron Amin Wa khudizza takamilan fa innas safaroh Fa'il Wa khofi fil haq timla Dari hamla sami fa innal akobata Ka'ud Wa akhlisil amala fa innan nakit Basir Uh, eh, kalau pertama cerita luwak, bagian itu cerita sedikit biografinya Abu Dar. Terus mungkin terakhir kalau cerita Sidina Umar dalam konteks kodi yang mulai nabi. Ya Badar. Abu Dar ini sahabat yang sering dikandani Nabi pentingnya marah Jika nak melarat niku sebenarnya digiring yang gembira nih cuman Abu Dar. Maka itu dipertahan dong nanti masih. Abu Dhar sangi wedine gue beban itu omahnya orang aku, nak turun pikir atas. Terus dongo nak mati gue neng tengah rata Zaman itu ora ono trailer jadi gak masalah. Jadi kena melarat itu ben suarco, suwargo bareng juga. Jawa war gebel-gebel setelah sholat melarat itu neraka nak ini neraka. Kalau cerita keunikan Abu Dhar, jika Abu Dhar itu terkenal debat terbuka sama Sidina Utsman sampai neng-nengan Itulah ya takal lama nih hatta ya Dua orang itu udah pernah ngomong sampai meninggal. Kita pro melak suge. Iya dia marah tuh resambal. Iya yang suge gue bisa bukan bantah Sampai apa sih Dina Usman itu dia itu di sholat ini Robada. Robada itu taro Abu Dari taro si Dina Usman pemerintah yang Jogja itu dia dua kok gunung gitu loh. Dapat di gunung. Di situ gue anak sekolah itu. Pandan simo pokoknya bangsa kono. Boleh diasingkan nggak boleh nggak ajaran apa? Dan zaman itu sahabat rata-rata pro Sayyidina Utsman karena e, semua nasihat Nabi ke Abu Dhar itu bersifat khusus e, menyebut nama dan Nabi tidak pernah pakai zewat tasniah apalagi zewat jamak. Jadi memang benar-benar itu yang mampu melakukan itu Abu Dhar dan konteksnya mungkin pantas ya mau Nah, kue kan marah tempat jadi apa ya? Tak jadi raka harap, tapi jadi itu udah ikhtiar sama sekali. Itu gak ada ganjaran berat. Wes petir gelombang. Ini gue susah kok. Kemudian nak tomak bahan tambah susah. Tapi dosanya marah tuh raih akeh. Mergo zino, saya yo bayar raklar bayar. Gue judi bayar raklar bayar. bayar. Dangdut tuku tiket raklar keluar tiga jadi rasa maksimal bisa itu rasa maksimal mumpul terang ini pentingnya sehingga di Ihya itu ada bab tentang polemiknya Abu Dar dan Usman sampai ketika eh, Imam Jali, kamu jangan berlebihan memuji Abu Pak Fa'ina akbar asabi Rasulillah laisu ka Abu Dar Rata-rata sahabatnya Nabi itu tidak kayak Abu Dar. Itu pilihan dia kita hormat karena dia orang soleh, tapi jangan kamu ikuti fatwanya. Itu pilihan dia. Imam Ghazali ngendikan panjang lebar sampai duko. Sama sih, sampai kalimat itu saya figura. Banyak anak-anak sarang yang ngaji saya tak tunjukkan kalimat. Di antara duka Imam Ghazali ini rumah bagi partai miskin rumah Kalau kata-kata kata Imam Ghazali ini, kalau kifaya tayaumin yaumin, kalau orang itu hanya punya makanan besok itu kita sahkan secara fatwa. Abang lagi ya. Kalau seseorang hanya punya wajib apa yang dimakan besok, kita sahkan secara fatwa dengan alasan takut hisap. Ya nona yang kau kira biasa ngaji fikih. jadi nak ngeset utek oh, kesuan, Bang. Kalau hanya cukup untuk hari besok itu kita sahkan cara fatwa umum maka fatwa ini yu'addi ila yu'addi dalika ila subuhil haji wal kafarah al maliyah terus panjang lebar terakhir ditutup wa kullu ibadatin nitat bil amwal kalau fatwa ini menjadi masal dan kemudian semua orang hanya punya beras 1 kilo sementing besok mangan, nah anak erola semut dua kilo sementing besok semangat. Maka ini sama juga hadmu wujudil haji. Orang Islam tidak bisa haji, orang Islam tidak bisa zakat. Dan orang Islam tidak punya sarana kafarah maliyah. Misalnya wong sumpah kan kon makani wong sepuluh wong miskin dan ada kiri dewi apa makani sopo. Sekarang aturan dalam Islam mau melanggar semua mak makani wong kiro. Pahit amu asaroti masakin ngeki mangan wong sepuluh. Lanan dewi kiri dewi kiri gue sak awak wera cukup nadine melanggar sumpah terus kafaroe piye idenya apa menggugurkan semua sistem kafaroh maliyah yang diterapkan Islam itu hebatnya Imam Ghazali ya sudah kata Imam Ghazali ditutup wahada fi yang kubfi kalau fatwa itu ada itu buruk sekali nasib Islam Om oh, larat ra jumlah mayoritas malah nopo kongkong. nah ini pentingnya keseimbangan sehingga terus ulama-ulama mengatakan apa yang dilakukan Sidina Usman dan Abu Dhar itu cerminan pilihan istihad. Ya sudah Abu Dhar biar begitu dan dia minoritas. Nanti kan sekarang dia hidup pun pasti minoritas. Ganti santri kan, mesti wedi mondok rumah. Kalau misalnya gue sepeda motor, oh cocok isak. Lo HP, ya? oh cocok isak. ini. Sangoni ATM di sita, isak. Tapi ini cerita ya, betapa mulianya para sahabat. Dikandani Nabi Mono ya nurut. Dong, praum sing toto sing apik, segoro iku jeruk. Sangu sing akeh, lunga iku wadah. Yang dinggon-gon, saya ingin ada tak tato. Isok gak misalnya wong camping, munggah gunung jadi olahraga apa? Tak roh, kira tau. Apa wis? Munggah gunung? Boten, camping, munggah gunung. Apa? Ege, ngodroh. Kok nganggur ngono tak kok perkara. Rob bahasa udah ora pinter, perkara nganggur. Saya ki sok gak wong hiking ambek gowo sepeda motor ninja atau gowo sok gak. Sampai ceblok. Kemudian gowo alpat, malah ceblok. Muga ya iso, kok ceblok muga ya, ya. Ya ibarat melakukan yang akhirat kayak muga bunuh, maka bebannya harus seminimal. Oke, cukup gue roti sari atau kolak pangan yang dulu. Nah tapi problemnya kirinya istihad ini, itu itu haknya. Ya. Kirinya istihad ini adalah apa yang, dikan, apa yang dikatakan Nabi itu hanya gambaran. Gambaran kalau pergi ke akhirat itu kayak ibarat naik gunung dan sangunya itu aman. Istihad ini bisa dengan tanda kutip agak-agak disalahkan oleh si Sidina usman adalah faktanya amal itu tidak harus bentuknya meninggalkan harta. Kau ra iso saatnya santri agak gitu, kau ra haji agak gitu, Kowe ora iso zakat nak di. Jika keliru kalau hadis itu kamu pahami harfiah ya, ya sudah pokoknya meringankan apa beban itu artinya pokoknya kalau kamu punya uang ya tidak untuk kamu sendiri kalau kamu punya ilmu ya tidak untuk kamu sendiri ya, kecuali bojo mau sore sore Kali kowe di budayu sakit buat pegaten bojoku rapi. Ora kan sakit karena wit gue itu oleh ngene. Ya. Tapi ya ngerokok itu uang diperdagangkan. Trafficking secara fikih menurut kita Tapi ini penting kalau iling. Terus Makanya ini penting yang ngaji dulu, Makanya kritiknya Imam Syafi'i pada orang-orang sufi, orang sufi orang paling nggak mau belajar kok akhirnya kacau. Karena mau tidak mau, karena kita ini harus menganalisis Quran dan hadis itu dengan bahasa Arab. Dan tentu bahasa mana saja, apalagi bahasa Arab itu ada kata balago, ada kesusastraan yang makna itu tidak tekstual. Karena misalnya gini, hidup di dunia itu ibarat di laut, apa benar-benar di laut? Ibarat di laut, tapi nanti ngendikannya jad di parau kamu perbarui, apa betul-betul perahu? Tidak kan, maknanya sarana kendal kendaraan. Fa'inal bahro juga gak benar-benar laut, ini taruhan medan. Jadi fal bahru huna bimaknal midan wasafina bimaknal matia. Iya, dia betul. Kalau kalian ini malah berarti safinah bimana apa? Kendaraan. Terus apa tadi itu? Final bahro itu medan. Kan bukan nyata-nyata butuh apa terus ke daun nabi kan ke gaya perahu baru itu gaya perahu kakek. Eh, itu bucana nanti itu Misalnya nabi jawab, Perahu toto, susu rukun mulai gawe perahu tenan. Kira-kira Nabi guyu tuh. Bocah Nabi itu masih kurang ngomong. Pak Inal Bahro ame terus gue moro gunung kidul terus lancar atau ancekak. Yo ora ngono tuh maksudnya. Jadi kabeh kok ono bala kok kunane kuno gue ono ilmu jenenge bala. di diba nak ngelem keluarga Nabi misalnya ya wan sapi nulin aja di ida vitamin tupa nikum ada ibarat warga Nabi itu kayak perahu. Perahu ini Nabi Nuh. Wasafi nulin najati. Bukan kok bener-bener perahu. Nah, kalau semuanya itu hanya ibarat, maka kita proporsional. Yang penting minggu ini itu sanggup amal. Misalnya sudah ya jadi sudah sing amalmu, marat ya marat sing jadi amalmu, di ya jabatan ya jabatan sing jadi amalmu. Termasuk misalnya di bujuaga ya sing jadi amalmu. Jadi anak orang soleh, Ya aku coba apa tanah Islamin, anak Islamin orang soleh satu, alim kabeh, lahir orang alim satu, bisa mau coba bukori kabeh, mau coba bukori, Cuma resikonya nak geladangan ya nambah yang fasek Ya saya ini didelok wae bakat raimu lahir mau coba bukori aku mau coba geladangan. Ya Takokno sing sehari cetak ngono. Umumnya mesin cetak ya anut mastere. Lah mastere ra iso Bukhari kok. Pesake anake orang ono. Nah, mira ya? itu sehingga penting kalau atur. Jadi mulai dulu itu sahabat yang nanti berbeda isi ya itu yang nengengan. Jadi nengengan itu serodok kesunatan, sunan itu. <laughs> Jadi uangnya orang itu orang nengengan. Begitu nengengan, betombol itu seru, no? Seru. Nah, hukum dasarnya haram, tak dure telung dino. Tapi di haram lagi terjadi. Kayak dulu omu itu ya haram, tapi terjadi. Ngerasani haram tak halal? Haram, tapi ya terjadi. Butuh halal tak haram? Agar rata-rata wong brutu kan. Jumatan yang brutu, ngomel apa Bareng suwi yang brutu kusum. Bareng lagi senang pangeran kok khotbah cepet, sholatnya cepet. Ibadah ramenisan. menisan. <laughs> ngomong suwi, <laughs> iki ngomong uang enak itu. Dekne lagi senang pangeran. Kok khotibe cepet, sholatnya cepet. Gremeng orang. ora? Masjidnya lagi senang pangeran. Gremeng. Dua cara menisan. Tapi lagi senang doyok kok ngomong kesuwi, Jumatan, sopan. Angel angel. Mulane cara kula iku si mami mami baru berai. Padha wae. Rugi ya tenanan iku rugi. Ngadepi umat iku tenanan iku rugi. soalnya tibane iku keliru rugi ngadepi manusa iku. Wong pangeran cara ora ada pangeran kok bisa dibantah yo. Sampai pangeran menangan. Eleng-eleng itu. Ya. Terus mulai nane guna niku istihad nabi itu niku Tapi istihad niku asal niate ikhlas niku kafe bilang niku mesti untuk suara. Mulane kafe wong alim kesinten mawon. Niku kudu nonton niat. Niat itu gampang loh. Niat itu tak warai. pokok itu bodoh. Bodoh itu goblok. Tapi orang goblok tenang. Aksaru ahli jannah al-tuhu aki-aki penduduk suaraku langsung ngerti goblok. Said Hasan putune kanjeng Nabi nanti ditanggleti. Wong sing keceluk sayyid layak dituakan, layak dianggap pemimpin, layak dianggap pemimpin ilawul sinten. Jabir As-Sayyid lo apal. Sampai saya apal kalau tafsir. As-Sayyid al-ahmaku fi mali wal mutahawilu fi irdi. Orang top itu adalah orang yang cara ngelola harta itu kacau. Ahmad itu kacau. Pokoknya rasa sesuai manajemen efisiensi, manajemen jangka panjang, pokoknya kacau. Sali di dua orang kaya yatim, serasa dipikir semutan tidak orang lama, pengekei tiga. Sudah agak di manajemen kok piye sesuk piye itu jenis Ahmad. Orang kok ditata ini gue duit sekolah yang orang kaya tim liwat ini nggak masuk anggaran. Lah <laughs> situ ngamal blok keblos ben kaya hilang kesempatannya. Mau ngamal susuk tapi ono apa? anggaran biar mau mainnya rata tepat rasido ngamal kok gak sesuai kok anggaran itu rasido ngamal Nanti Al Ahmad kemarin dia dalam mengelola harta itu kacau. Kacau itu gak tertata. Artinya gak tertata itu motifnya itu bukan ekonomi tapi perintahnya Allah itu namanya Ahmad. Ya kayak tadi. Eh, misalnya sampai ngecai duit orang pulau itu, ngerti yatim atau danda yang miskin atau siapa saja yang perlu dibantu, serasa kepikiran kepikirannya anggaran tau ora pokoknya butuh ngamal gitu. Nah terus uang mutahawin di yang bisa menyepelekan harga dirinya. Itu itu harga diri. Ini yang paling angel terutama para kiai, para tokoh-tokoh. Dia nganggap di dunia ini segalanya itu prospek, nggak punya harga diri. Karena sebetulnya yang dikehendaki Allah ini semuanya baik. Coba misalnya pulau, pulau ngerasa ada tanggapan pulau biambak. Susahnya apa sih jadi tokoh? Misalnya kalau betul wong alim ngaji. Nak onong seneng ngaji untuk ganjaran, onong rasanya untuk ganjaran. Beda nih boleh. Kan semuanya bagus. Sing seneng aku ngaji ini, ibu alim maknani, ibu paham macam-macam, nyono sing paham tenan, nyono sing paham macam-macam lah. Ibu paham nyono anak guru, dan seneng gurunya sendiri ibu paham ibadah berarti nyeneng nono guru. Saya kurang paham tenan, aku kurang paham ganjaran berarti jujur. Paham wis pokoke apik kabeh lho. Pokoke kula ndelok wong wis kalau wong rasa neng kula, rasa sampan, sampean nih terus. Coba fadilah dirasani itu apa? Kurangi dosa, nambahin Susahnya apa? Coba kamu hidup susahnya. nggak ada, kan? nggak ada masalah. Saya seneng untuk barokah ilmu ilmuku, sing gedeng aku untuk barokah gedine ini. Jajaranku tambah, dosaku kurang. Lumayan adik ini rasanya aku dosa aku sikit ketampan sikit, nak ngerasani rukun untuk dosa wae. <laughs> Mulane nak ngerasani wong, sing dosane sikit. Wong ngerasani kan dosane dirasani dikekno. Lah nek dirasani dosane sikit kan untuk sikit. Mulane ado ngerasani aku tiba ngerasani rukun. tuh ada gua wakai. Kok ning gue. Nah ini cerita ya. Coba dunia kok tidak baik semua. Nah, menjadi tidak baik ketika kamu jadi politikus, menjadi orang yang punya harga diri, apalagi menjadi pengacara. Cara berpikir itu harga diri. Dirasani wong, tuntut. Oh ini punya hak nuntut, pencemaran nama baik. kita, batu ditambah, dosane dikurangi, malah dilapor. Ini cara pikiran agama. Tentu salah cara cara kronologi pengacara saya. Tapi pengacara tak eling. Mbok yo wong di sisi religius. Yo kadang-kadang saya orang sering kadang-kadang. Yo kadang-kadang Tidak coba sama saya kita berdei. Kamu iman gak berdawi nabi? Tidak coba iman kan? Nawong dirasani kok. Nambah ganjaran, ngurangi dosa. Dan hidup di dunia potensinya ada dua. Ada pemuja kamu. Misalnya kayak wong Ale, wong soleh di puja puja. Ujungnya yang muja ini meniru. Niru solehnya, niru alimnya bagus gak ditiru kebaikan. Bagus dihujat, disalahpahami, bagus gak? Dosamu kalem. Makanya benar saya Hasan, sing mari masalah kamu mendewa-dewakan harga diri kamu. Jika kalau kamu dihujat, boleh isi dihujat, boleh pengacara tuntut. Berarti kamu tidak mutahawin diri, tidak bisa menyepelekan harga diri. Coro agomo ini mau cerita coro agomo orang coro pengacara, itu kan wong alim. Berarti mindset saya ya coro agomo bukan coro pengacara. Apalagi orang-orang yang terhormat, wah jadi harga diri. Tapi itu ya nggak masalah, ini dunia orang keliru banyak itu sudah senatua biasa saja. Ini kan cerita. Makanya kata Syed Hasan, orang terhormat susah siapa? Wal mutahawin biirti. Orang yang bisa menyepelekan harga diri. Kenapa saya nyontohkan diri saya? Karena saya ngalami. Saya itu sering debat sama istri saya. Istri saya kan keluarga studio oh, itu kalau duduk anak sopanya bukan Kalau saya enggak, saya ini keluarganya bapak, saya ini anak kandungnya bapak. Yang dididik itu ilmu. Saya itu biasa sampai sekarang pas tidur anak saya bangunin minta uang itu biasa sampai saya. Bahkan misalnya saat tengah-tengah tidur anak saya mau kecil nggak berani yang buka saya ya, biasa sampai saya. Dulu sering debat sama istri saya. Kata istri saya itu enggak sopan bagi dia. Orang duit buka bapak. Kata aku, ya sopan ngono, sapi ya ngono. Lalu anak Iku anakku butuh duit kok malah hubungi wong liya. Sebenarnya hubungi butuh bapake. Kok malah aneh. Misalnya dia butuh duit terus jaluk kangkang tambah bapak malah repot. Nah, aku iman ilmu timbang akhwat. Terus dasar orang alim mereka bantah. Saya oleh ikrar, dia akan angkat ke masuk akal. Bisa jamu anak gua Hasan sering jamu yang bisa Malik juga anak pertama. Dia kan dua manja, ini sering jamu. Tadi kan Akhirnya saya ikut terus, kalau tengah turun, anak kalau kan mondok teng kudus, kok nelpon, digugah loh ke bujuk. Ya, anakmu nelpon, kon. Karena saya ini korban ilmu saya sendiri. Angkat santai, seakan-akan baik-baik saja. Karena memang antara ilmu dan adat itu beda. Bapak saya dulu jarang ngajarkan adab, ngajarkan ilmu. Menurut Bapak ilmu itu segala-galanya, baru nomor dua adab. Ilmu itu di apa atas. Makanya untuk kalimat toibah Allah bilang faklam annahu la Enggak penting gue macam la ilaha sopan-sopan diri rapopo, tapi ilmunya permanen. Tibang sopan dilok tapi ra paham. Dalam bab la fa'lam, faklam, maka ilmu ini, nah ngendikan ilmu itu el ilmu. Sopor sokor ya ilmu ini bener, sebelum bener, ini bener. Oh, orang kau yang saya ini di Toto, tapi ilmu ini jeblok. Coba sekarang sama pikir, anak itu anak kita dan kalau betul juga wong turu itu korban, harusnya korbannya anak ya bapaknya, jangan orang lain. Tanya oleh Lepman dulu-dulu saya itu, anak-anakku nak magang, nanti saya kalau tamu lagi saya minta jalan-jalan. Saya berkali-kali ada orang gus besar mau ngaji saya. Tak tunda karena anak saya minta jalan-jalan, tak turut. Karena bagi saya, saya ini bapaknya. Kalau anak saya jengkel, oh, ya lo bapak itu cowoknya. Itu cara berbeda. Ada harus ke kiri enggak? Anak untuk sebab bapak. Tapi ini kan debat dua orang soleh, jadi gak masalah. Artinya ya sisinya sama-sama. Yang repot tuh debat orang soleh, orang soleh. Misalnya kayak dari boe ra sholat. Waru ora jaluk mbahmu. Sing dari bab ora jaluk Pak Demo ya, Pak. Iya. Debat dua orang nggak soleh. Anak-anak itu ditimpakan ke sana kemari. lah itu elek-elek debat. Nah, iya anak orang ra kan debat itu. dari duit ini itu, kono jaluk mbahmu. Sing dari boe jaluk Pak Demo. Itu dua anak soleh. Karena ngomong orang yang tidak terkait. Bembah ya ora ya, aku mati mbahku ora iso waris ana bapak Karo faraid mahjub nah, ana bapak iku kewajibane mbak mahjub nek faraid yo ya mahjub nek kewajiban yo ya mahjub Bun buatan waris, mbah niku nek wonten bapak buatan waris. Pakde nek ana anak yo ya Pak Am, yo buatan apa? Waris, sembrono. Makanya penting ya ngaji itu penting. Jadi ilmu itu menurut bapak saya itu di atas akal. Lalu rian gua ke bapak kata sonjo gua tadi anak-anak gua kata sonjo. Karena cara berpikir bapak, kiai kiai khusus wah aneh Jokowi bapak ngarepe anak Terus anak kepengen nyes sepeda motor bapak itu gue kayak ngagwe tanggaan mereka kode bapak rawan itu terutama yang keluarga kiai Pak Kiai ini itu sepeda motor, anak itu sudah terus ngagwe tanggaan mereka kode bapak rawan wabah itu terlalu karismatik itu bapak tinya, ya itu sopan tapi gak nalar terus bapak itu akhirnya hanya mendidik adab tapi kan dia nggak mikir Nah tanggane sepeda itu gua anaknya, kok nang tanggane pas butuh, pas sama mungkin tanggane tetap hormat dong anaknya. Iya, tapi kan bisa saja pas butuh. Harusnya korbannya bapaknya sendiri dong, jangan orang. Bicara berpikir bapak. Oh, bapak pengagum ilmu. Gue nanti debat ya. Jadi budi kulon itu kasir. memang kalah tua, kalau senior, udah tak ini. Kalah tua, kalau senior, itu menang itu. Tapi ya jangan itu teorinya dia juga bagus. Saya tengah-tengah di biasanya kompromi tengah-tengah. Ya sih naik. Aku yang nyekal duit, kan nyekal duit, engkau nak sempat melek, yang ngurusi. <laughs> Kita eh, kan, sesuatu ya berbalik, gue udah kangkang, udah enggak? Tapi problemnya di sini kan rakyat aja, nanti kan dijawab obek bapak, ibu butuh bapak. Entah cilik, udah pilihan. Oh, tapi yang saya ini ya, tidak berjalan secara baik, di sana anut selerane bocah lagi seneng boe korbane boe seneng bapake korbane tapi saya pastikan latihlah ilmu kalau yang saya itibar ya dulu saya hanya nurut sama bapak e, logika kuat ilmu dibanding ada setelah saya ngaji tahu banyak referensi ternyata itu seperti filunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam filunya Nabi perilakunya Nabi itu masuk ketika beliau di masjid sedang sholat Hasan Husain minta digendong ya digendong Kenapa Nabi tidak nyalakan yang dalam? Wah, sholat kok bocah bu, bar nongol masjid akhirnya nggak ngalah. Tidak ada riwayat satupun yang seperti itu. dah. Oleh Nabi ya happy happy saja di digendong. Karena bagi Nabi menurut saya itu benar. Nabi banyak. Putunya aku pengen aja baik baik di pasar Nurutin. Kerennya apa digendong yang dalam? Keren digendong Abdul Khalki ya. Keren apa? Saya ulang lagi. Hasan Husain itu titipan Nabi. Kepen manja baik Nabi meskipun sedang sholat. Fair gak boy Wong kepen maja baik-baik kok dipasrahno wong liyo gak bisa. masuk di semua riwayat Nabi yang gendong ya asing. Kiai saya ini isin. Imaman kok nama melok. Ya jamu orang akeh gak profesional. Wong ibadah urusan profesional itu piye? ya ibadah, saya yang kecil yo ya ibadah. Wong sak masjid kecewa gak gremeng ya ibadah. Justru gremeng itu sing rusak ibadah. Kok malah gremeng dengan alasan ibadah ya iso ngaji, wae jumatan ajak putune. Kira-kira wong bergerbeng mereka Ora putune nuwe kan penculotan. Kira-kira geger gak Kira-kira geger. Jadi ora perlu geger sholat ya ibadah, nyabari cacile ibadah, penculotane cacile ya ibadah. Aku agak gaduh, Gus. Gak ngrungokno khotbah. Apa selama ini no? ngrungokno? Ketangkeman. Apa selama ini kowe bro, mari ibadah gak khusus. Apa nak khusus gak keturun selama ini? Selama ini juga khusus-khusus keterusan turun. Ayo jawab. Tak roku sing khusus-khusus kebablas ya tuh. Habis mau muarap dekul. Dari sapa mbok ana khotbah, kok wae komat babah wumu batas. Wae wong rasa sok suci biasa wae. Dulu masjid daerah saya itu pernah. Karena tak cilik no wakal, wae jumatan tabrak-tabrakan ada usul anak kecil dilarang ikut jumatan dilarang orang tak kau nyeplok balik kan? kok anak-anak ini Cilik si kuran itu anak. Nah, tak cilik dolanan anu? gitu, kan? masjid terol ya, pokok anak negeri ini kita toplok ya toplok. Terus kalau kita ini oh pira-pira kaya ini masjid. Nah gue ini nikon negeri malah kerepotan. mana nah, nah. Mungkin aku terlalu semangat niai ya toplok. Ngani niai udah mau itu semangat. <laughs> Ayo kalah tadi mengganggu kekhusyuan orang. Sobat. Ora usah ngono, ora dolane gedung. piye. Kalau kene es khusyuk tenan ono ini terus masa hilang khusyuk kan ndak. Cacile kaulane Allah didelok ben jen terusno tauhid, sing terusno ibadah. Kira-kira saiki roe wong salat nang nang niru Cara berpikir ngono itu saya opo sih khusukan be pangeran be. Kenteke wis lah, set diset. Diset udah piye? Iya, wong iku men LM kok jadi produksi kok. Mareni kalau ngono iku mareni. Kowe mau pertanyaan ngono, nak alasane ra ngrungokno khotbah apa selama ini dong ngrungokno, dong ngrungokno to. Tak aku do anteng ngoten iki ora ngrungokno khotbah. Wah, akhirnya sing anteng nemen wis tak jamin pas komat wuh bahu. Uh, uh. Nah, saya ngalem biasanya ana khotbah tinggal di dalam mergo dekne ra siap ngomong, ngomong apa ya. Khotib wis ibu dhewe ape nata pesonane khotbah bentan. duduk di dunia dhewe-dhewe. <laughs> Sing sitok nata penampilan sing penting gak salah. Sing kusuk mikir awake dhewe ono sing keturun. Sing alim wis ngerti nak iku wis biasa dimokno. Malah kadang biji. Lumayan. Jadi <laughs> orang niat toan, ah. nah, nah, biji tok kayak skor. <laughs> Aki-aki ngono, jawab. Masih dia sibuk. Nah nih dalam kita sibuk. Khotib gini berapa ya? Nah, orang itu sopo satu saya ke gitu. Saya nih kok ini. Enak mutu kok LCMA. Jadi nggak dipikir materi ini nanti. Kalaupun dipikir materi ini itu dipikir akibatnya tadi pantas kok. Kan rasa tenang, kan khotbah khotbah wae khotbah itu di masjid sholat senyati ibadah. Alhamdulillah, sesuatu usiku mana sih kita kau tapi kira rasa mikir dipercaya tau ora iso kowe. Ora usah menggebu-gebu. aku ya sudah banyak yang rusak dari kaca aku saya alim. Yo lagi roh kau ya, itu. Wah, zaman akhir dunia ya, wis rusak ini. Malah saya gini. Kacau kau ini. Lagi Belum masuk tak seminggu ini lagi roh. Opera camang. Yang kamu ilmu yang luar biasa di malah dikomentari. Lagi loh, dikira dunia besar. Rugi gak gue? Ya? Mana ada biasa wae. Ngomong piwa itu tetep keliru dan asal menusoi itu tetep keliru. Karena cangkem-cangkem elek itu keliru kabeh. Kalau di kantor, kenapa cuma elek? Ayam pun satu bawa bawa aman, itu jadi alasan. Eh rugi rugi, soalnya nak boleh rindu uang rugi. Mana balik malah kafe itu nonton di sana, Mana temen kita bolak balik ini wa akhlisil amal wa akhlisil amal cara ini. itu naik no amal murni no apa. Bukan yang tidak ngatur Misalnya kayak di tujuh pas harmoni enak, kue sokolon so macam-macam. Pas ngamuk yo iya, enak wong nyabari wong ngamuk iku kan. Pas cuma minggat mulai ku yo ya, enak. Wes kira-kira minggate iku mulai. Nane Singapura malah bingung. Wis rokok. Wong ini mengganggu privasi keluarga sudah rumah tangga kok keluar ke rumahnya ini kan berarti ala keluarga rofa ngono pikiranmu nikat neng omah kok suruh neng omah ya ape alhamdulillah kok saya dilapuri wong tuane ya ape cek normal wong lapor wong kan nek ninggatin di Singapura kena trafficking koyo opo tuh Ya biasa wah Bojoku sering tak tawani gue. Nanti tanya Apa ya Oh, coba nanti gak ya, tuh paham ya. karena menyalahi kaidah minggat. Tapi menyalahi namanya namanya minggat tuh gak usah kami tadi. Ratu tuh Malam putih itu so Ya, tapi kan minggat pamit kan nyalai aturan penginggatan. Tapi kan anak ya. Mana kan arah alim atau kitab salah itu bagus sesuai konstitusi. Di mana mana orang tidak alim itu ya salah sih sih. Mulanya udah salah no. Itu sudah sesuai konstitusi. Nah, kalau orang alim atau kitab kok salah, gue rasanya Itu berarti orang yang konsisten dengan undang-undang. Pantas sih orang alim itu ya salah. Nah, itu sesuai fitrah. Jadi tak kecewa biasa. Paham ya? Mulanya pentingnya ngaji. Saya ulang lagi. Apa yang dilakukan Abu Dharin itu pilihan beliau sendiri dan Imam Ghazali bahwa wala hakada karena aksaru ashabi Rasulullah. Kau tidak semua ashabi Rasulullah seperti itu milih miskin sampai seperti itu. Tadi nah. karena kata Imam Ghazali, kalau betul orang hanya diwajibkan memilih punya yang dimakan besok, bukan masalah sufinya yang digugat, tapi nanti ada tradisi orang tidak memiliki satu nisab, berarti tidak ada zakat. Orang tidak punya uang 40 juta, berarti tidak ada haji Terus orang kalau melanggar sumpah atau larang-larang Islam tertentu, kafarohnya kan seringnya juga materi. materi. Misalnya orang melanggar sumpah kata Allah, oh, fakafarotuhu it'amu asaroti masakin. Dia harus memberi makan orang 10, sementara dia sendiri untuk orang satu saja tidak cukup. Tidak cukup. Makanya kata Imam Ghazali, ini ilmu-ilmu sufi seperti ini yadkhulu fi fatwal khosoh tapi la yadkhulu fi fatwal amah kalau kamu pribadi milih sufi ya silahkan, tapi tetap tidak bisa memasifkan fatwa ini, memasalkan fatwa ini. Cari kayak pulau lah cari. Pulau haji ya wes, alim ya wes, rabi ya wes, ya anak ya wes, kancana orang jelas ya wes, sing jelas ya wes, ya terus meh mati kurang berang ulan sufi. Sufi gak dipopo mau melaku, tapi reso turu ratan Nah itu pilihan, tapi saya tidak boleh fatwa. Ya sudah itu tidak apa-apa. Yang pernah melakukan itu ya Imam Suyuti, dulu beliau kaya raya, ya semuanya ulama, dia bisa rumah santri macam-macam. Dua bulan sudah meninggal dia ngarang kitab Atan Fis fi uh, eh, Anit Ta'limi Wat Tadris, masyhur karangan uh, eh, Dia ngarang kitab itu lucu. tantis itu saya pamit dengan kitab ini bahwa saya sudah tidak ngajar, eh, gak ngajar lagi. anik Iqtidar fi Ta'lim Wat Tadris. dan wali ya. Padahal Imam itu orang paling senang jenenge mulang itu seneng itu dia pagi ngajar fikih, nanti siang ngajar hadis, malam ngajar tasawuf. Imam Suyuti itu gurunya Imam Sa'roni. Siapa yang nggak kenal Imam Imam Sa'roni yang terkenal tuh sampai orang Jawa kayak jenenge Sa'roni itu muridnya Imam Suyuti yang ngarang Mizan Kubro, ngarang Alminanul Kubro itu Imam Sa'roni. Dan termasuk Sultanul Aulia di bidang akwal ya Imam Sa'roni. Kan Sultanul Aulia itu ada tiga ada sultan fi bil ilm, yaitu Imam Ghazali. Ada sultan fil akhwal, wal maqamat Abdul Qadir al Jilani. Ada sultan fil akwal, itu Imam Sa'ron. Nah, Rom kita ya Sultan Aulia Abdul Qadir ini sebenarnya di, di ilmu ilmu itu ada ada kutubnya hanya setiap disiplin ilmu itu ada ada kutubnya ada masternya itu sebelum beliau wafat karena takut membawa harta, takut membawa pengaruh, rasanya disalami tembak, dihormati, dia meninggalkan itu semua. Terus dia hidup di satu kamar yang sendiri. Layak dan uli ahadin ayat pulau, siapapun tidak boleh masuk. Dia sudah benar-benar nikmati hanya dengan Allah. Tapi dia tahu kalau itu masalah secara fikih. Ya saya ulang lagi, dia tahu kalau itu masalah secara fikih karena orang itu haram kitmanul ilmi menyimpan apa? Ilmu dia ngarang dulu. Eh, Atan tidak Ekidar Adi Taklim Batatri Saya kira-kira seperti itulah lah kita kitabnya Karena ya eh, beliau mendikan secara lisan Dong aku maklumi nak saiki ora mulang Ikidar itu cara Jawa yuk maklumi Yuk dimengerti no? Nah aku ramulang Tapi wali itu ya, nggak lama beliau meninggal Itu banyak kalau seperti itu jadi biasanya wali-wali memang begitu kalau sudah kayak Sayyid Fatimah Muqaddam ketika mau wafat ya beliau menutup diri karena sudah sudah in sudah sudah in langsung dengan Allah kedua dosa sakit manut ini sebetulnya sudah hilang karena prakteknya itu semua yang sekarang ajar itu kan murid-murid beliau Oke, cara kalau saya ini pensiun pun sebenarnya agak maksiat. Ini kan di murid sama lagi, sehingga tafsir jalan. Jadi penerusnya kan banyak. Cuma tradisi sultan mereka ini yang repot, digenti sama ada dua reklas. Sing salah sing sultan. Maksudnya penerusnya kan sudah baik. Karena orang itu nggak bisa kan. Kata ulama-ulama yang mau muka siapa? Idan jalawahu ketika Allah sudah muncul kol di aulia, maka laku halakul syai'in maka sesuatu lainnya itu hilang. Wali-wali itu kalau tambah mau dipanggil Allah itu Allah injilah injilah itu terlalu jelas di hatinya. Tentu karena Allah ini muncul lainnya hilang sama sekali. Jadi sebenarnya dia tidak punya niat nggak mulang kayak atau nggak ketemu orang kayak nggak nemoni tamu kayak itu tidak. Memang nggak ada sudah di hatinya makhluk itu udah Nah, yang ini sudah kelasnya majidubin orang sudah ditarik Allah, majidubin ditarik-tarik Allah. Gak bisa kamu komentari cara fakir, kamu orang dikepetui, sampai rajulan. Ini sudah tuh Tapi tentu biasanya Allah memilih begitu sebelum dua bulan meninggal ke satu bulan memang begitu. Supaya pas meninggal itu di makam terbaik. Tapi secara fakir ya nggak ngajar tetap dosa. Nah, artinya Abu Dharin itu sudah masuk wilayah itu dia sudah masuk wilayah hanya ma Allah wabil jika nggak bisa disalahkan, tapi tetap saja itu tidak menjadi syariat masif, nggak bisa menjadi syariat masal. Ya syariat masal atau masif yang penting tetap nak di ilmu yang mulang, nanti duit ya siapa, nanti bujuk dikumpuli beda aturan yang soleh. Ya gitu. Soal akhirnya soleh itu siji kemungkinan ini rubah bapak. Eh, nomor loro itu, ini itu ya rasuwe. Orang soleh bocah itu mergo puber, tetap sesuai suwe ya soleh. Om bapaknya soleh ya jebar puber, kok ya wong sabar. Wong soleh bapak ayo ning tuwa tuwa kok nuntut soleh anake mulai. Lah kadang wong tuwa yo gak carane dhewe. Dipek menangi. Rasa tersinggung biasa wae. Kowe muni ya Allah ra niat wiridan. Tak niat pikir. Biasa wae, maksudnya kabeh iku sunatullah oh, biasa-biasa. Sementing kabeh iku ilallah wa lillah. Penting ikhlas wa akhlisil amala fa inna nakit napa basir terus sekolah jamaahnya cukup mandi sedikit belajar Quran secara makna gitu Quran itu ausa umin dalik lebih luas dari itu karena ada makna lugot ada makna istiqmal ada makna balago jika kalau Allah ngetikan safina itu makna fisiknya tentu safina itu perahu tapi makna iktibarnya adalah mati yang kendang kendaraan. Makanya kayak ashabu Rasulullah, kayak alu Rasulullah itu sapi mulin, naja tidak vitamin tufa ya ada. Jadi ada sedikit jelas ya, jadi di sapi fa'inal bahra Ami kita tahu Arab itu padang pasir. Kita tahu di padang Arab di Medina itu tidak ada lautan. Tapi Nabi ngendikan apa? Jadi di sapi fa'inal bahra Amin. Ami. Monggo teruslah. Kala Abu Sulaiman Ad-Darani, dawa sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Dawa ngeten. Tuba liman tobat lahu khotwatun wahidatun fi umri. La yuridu biha illa di ta'ala. Ini pentingnya niat. Tuba bejo banget liman ke wong. Tobat kang dadi bersih, dadi suci. Lahu kediman wa khotwatun. Apa mau sak wahidatun kang siji. Fi umrihi ing dalam umure man. Bodoh banget wong sing mau salah tok dalam seumur. Tapi la yuri biha illallah. Kang ora ngarepno sapa wong dia kan fatwa illallah taala kecuali Allah taala. Kowe bae imam masjid istiqomah lah kadang susu hari pertama itu kadang niate pertama di benum imam apa awal. Kedua ija eling nadine lagi di benum jadi imam. Tak terus sih, terus terkenal istiqomah kok mbok ora pantes. Itu kan susah betul jaga nopo eh. Jaga apa? Ikhlas. Jaga ikhlas itu susah sekali. Tapi terus dawe sinten? Sulaiman Ad-Darani umpama sak langkah tok kowe ikhlas wis cukup sak umur-umur. Nggih sak langkah tok cukup sak umur-umur itu, Saking pentingnya apa? Kira-kira sak langkah tok wis dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas banget tenan. Yes, kata dijerok-jerok. Jerok-jerokno yang ana wong ikhlas Memang mau misalnya kau jadi imam masjid itu contoh kamu. Tapi imam ini, aduh, salah orang akeh. Jadi mau motifnya e pengen jago jamaah apa di salah orang akeh. Tapi misalnya kau terus maksa ikhlas terus kan imam, awal nyalah no. Kalau kita ada di imam berarti gagu sholatnya wong akeh. Kanan tentenan. Di mana nggak lepas Jadi jari Abu Sulaiman adalah cukup pisan kok sak jam tok sing ikhlas. Aku nanti cerita di bapak, bapak maksum langsung, bapak maksum langsung apa bali maksum bagi, bapak maksum langsung yang terkenal apa bali. Ketemu koncone, koncone sing bodoh nyampirin zaman mondok rian, ini saya kono kau lelem lembut itu. Boleh ngaji. Parah nih bekanjang ya, tapi bapak maksum muncar muncar aja langsung santrinya ada berapa, pokoknya banyak sekali. Kalau langsung baca satu wiridan, dinyak bekanjang, sum, kang, jadi santri kayak sholat kok wiridan, padu misen tuh santri mubar salam lampling, lampling itu salam langsung lari ke santri. Padu misen tuh santri kiai kok gak Jadi nah, Singkatnya itu nanti santri. Nah aku konsisten tak wiridan di sini sih. Kayak waktu misen udah dari santri agak langsung ngomong. Maju kan gak pantas akhirnya wiridan. Jadi bapak lucu. Yo pertama ngomong. Pertama aku wiridan di santri cuma sok dinut santri sak menake kok gak wiridan. Sesuai lali. Nah, jadi aku bareng bertahun-tahun jadi kiai sesuai lali. Jadi bar assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahaladzim astagfirullah. Spontan. Pertama kan udah di sawang santri kedua baru sesuai tahunan kan. Assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahaladzim. Sesuai lali. Lah pas lali gue ikhlas. Mulane dongan aku lali. lali bapak nak ngartan ikhlas gue lali. Napa ikhlas itu? Lha kula ngrasakno. Kalau nu tamu di budin sering bertawar bagus sebelah gue berapa Dulu itu ya terencana, kalau amal ketemu di ayat ini so ngamal atau ketemu mak-mak yang sepuh itu. Pertama terencana. Hanya terencana itu ada motifnya. Saakin ada yatim mereka jajan, saakin ada itu udah jauh kuburan. Pertama lama-lama itu kayak otomatis. Bahkan saya berkali-kali bawa uang itu gak niat bawa uang ya kayak spontan kalau mau pulang mau kuburan nih gue duit. Spontan. Terus ketika ngasih orang ya spontan, itu ada motifnya, ada alasannya. ternyata takut saja jajan. Lama-lama entah. Ya, yang pas enggak itu ikhlasan. Eh, Karena gak ada niat kan. Dia ya, sudah kayak mekanik juga. Dan itu ya seperti itu. Makanya pentingnya istiqomah itu diduga oleh banyak ulama, diyakini, diduga. Kenapa amal harus istiqomah? Pasti ada lalinya. Dan pas lali itu momen ikhlas. Pas lali itu momen ikhlas. Karena ada pas lali itu artinya gak ada kontrak sama sekali dengan makhluk. Ya, ada. Mungkin gitu. Sama misalnya muadzin pertama masjid mesti kan ngelengkong-ngelengkong suara kuatir di komentar Kedua mungkin masih gitu, ketiga suwe-suwe tangi turu orang wudhu orang apa Islam lala mama Allah wakbar suaranya karu karuan lah lah pas lali ku tapi problem pas pas pas elek suara. jadi dari bawa aja suwe sesuai rak lali lah iya pertama ngono suwe-suwe lah, mas wali itu lah ikhlas itu tidak butuh banyak Dewi Abu Sulman ini mau mau butuh khotwatun wahidah butuh satu lang Nisbati ada ya butuh sakbir pertama tok. Wes iku ikhlas wis cukup kok guri-guri ae ikhlas lah wis pokoke ono sing. Nah jelas nih, tuba bedo banget iman ke dewang, tobat kang apik tobat nu apik utawa nyaman utawa sempurna lalu ketiman pokok waton mau sak langkahan wahidatun kang siji. Sak langkah lho kang ora sak ora kok sak paket mlaku ning masjid, mok sak sak langkah khotwatun wahidah fi umrihi ida umri. Wong tapi sing khotwah wahidah ora yuri. Kang ora ngarepno sapa wong dia kelan khotwah wahidah illallah taala kecuali kersane Allah Wa ma tawi dalil ikhla hadis ku kaulu sallallahu alaihi wasallam li muadzin maring sayyidina Mu'adz anhu akhlisil amala yadzika min dul qalil akhlis murnakno sira al amala yang amal yadzi mongko nyukupi ra ing sira mendu saking amal apa al qalil jadi dadi mu ikhlas wah sithik lah sing penting napa ikhlas saya iki kula waca sebab Fardun iku fardu ala nasi ing atase menusa apa ayat tujuh. Fardun ala nasi ayat tujuh. Fardun iku fardu ala nasi ing atase menusa ayat tujuh den totobat sapa anak. Lakin antar kalbirun pilih tak penuh keninggal kita aku auja gue waktu. Wasabru tawi sabar fina ibadah ing dalam musibah-musibah itu sok lagi Lakin nafota sawabi tapi note pote ganjaran wa ashabul wilayah. Badaru te tahun, utawi masa, utawi tempo, utawi zaman, visor fi ing dalam wala wali e zaman, sorof nih bola awal variasi, mana darane ilmu, sorof bermadi, mundore, mas dari fa'il, ini ilmu apa? Sorof molak, malik, maknane angin darane Allah apa? batas rivers riyah Allah, zat yang molak malik, angin kadang dahsyat, kadang lemah lembut kadang macam-macam sini watas River. ya itu aji penuh gawono lagi nago selatan nasi tetapi ini telali yang itu aja yang gawono Waktu lumah sini perkara terjadi kang ake teko pemaik pun tetep par. Kiamat apapun suwe ini berupa mesti teko tetep par. kiamat Allah mesti mistilano parah. Mereka apapun lamanya kalau pasti datang tuh berarti dek. Dekat. Karena yang benar-benar gak dekat ya yang mukhal datang. Bang ya? Yang benar-benar tidak dekat, yang yang mukal datang karena nggak mungkin terjadi. Terjadi asal mungkin terjadi jenenge kok kori, bang gimana? Ya, Mana uang Islam kiamat apa? Kori, karena jelas-jelas akan dak. Tapi kayak jadi nabi itu baik, bukan mukhal. Jadi wali ya baik, kemudian jadi latin al mauta semalam tuh demo kal. Sekarang ditutup no. Kalau setuju ditutup, lah mungkin ini kirang calon ayo rusak kamu. Lagi nama kata tetapi yang mati minta kasangi iki iku akrobul wefare. Kaluhu wa daru fi sofi pun, eh anda zamana oh, atau e ina zamana tasi zaman kita ghairi jam berbagai zaman di umur iklan fi pro perkara al hadisat ikan anyar iku ajibun barang sing gawa walam doan anas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله المنزل ومبلغ وسنة العرش الحمد لله المنزل ومبلغ وسنة الحمد لله المنزل ومبلغ الرضا العرش الحمد لله المنزل ومبلغ الرضا الحمد لله ومبلغ الحمد لله orang ini ya tentunya mumpung kalau eling kalau kalau tajwid apa jenengan kenapa saya baca wiridan itu pernah saya terangkan tapi ini saya tajwid lagi saya perbarui lagi terus kemudian eh, khasiah ya anak tuh Jadi sekarang saya tapi bakar satu terus kalau ini tuntas kita banyak ini kitab nunggu akar tarhib wa tarhib sekarang Abdul Aziz al Mungkiri itu termasuk muhatis hikat di era tahun 600-an Hijriah ini waktu hadis malaikat-malaikat niku nak ono wiridan ngeten niki ku fama daro ayak tubuna mereka tidak tahu cara menulis fama daro ayak tubuha mereka tidak tahu cara menulis saking nggak terperikan ternilaikannya pahala itu misalnya alhamdulillah mil al mizan bahwa alhamdulillah ini bisa ngebak ngebak timbangan wa muntahal ilm dan klimak dari semua ilmu finish semua ilmu itu pasti menyimpulkan alhamdulillah Jelas, kayak gue saya ingin kali, gue saya tetap bermarah, bujowani, wani, minggat, tompo merasani Mungkin kamu kecewa, tapi itu bisa saja jadi aset amal kamu di akhirat. Mergo kaji ora, bangun masjid orang ya ora, ngalim ya ora. Itu satu-satunya aset kamu yang disimpan Allah di akhirat. Ternyata kamu masuk surga lewat jalur dididisi bojo 10 tahun. Disundoni tonggo 10 tahun. Akhirnya nyimpul nopo. Alhamdulillah. jadi wamun tahal Jadi pada akhirnya semua klimat dari kehidupan ini adalah alhamdulillah. Muntahal ilmu. Ketika nanti orang kafir disiksa, orang fasik disiksa macam-macam, kita juga alhamdulillah. Alhamdulillah di mana-mana yang namanya penyakit atau problem itu dapat sanksi. Di mana-mana yang baik itu dapat piala. Yang baik di jannah, yang kafir benar ya alhamdulillah. Bila Ini semuanya sesuai muntahal ilmu klimak dari Karena kualitas kalimat ini, terus malaikat tuh gak sanggup nyata. Gusti, Malah sebagian riwayat itu ayat al malaikat. Jadi sampai ini orang yang paling ngel ngel malaikat. Karena malaikat itu ayat itu ngel ngel. Mereka malaikat itu raiso nyadar. Gusti ini gimana? Ada wiridan yang kita tidak bisa mengomentarinya, kita saja tidak bisa. Buku kulon buatan cukup bu. Jadi buku yang juga malaikat ngalor itu, itu banyak keturunan itu, gak cukup. Karena tadi muntahal ilm wa mablagor wazina tal aras. Dia juga harus menulis itu di aras. Karena harus jadi pepaese aras. Padahal malaikat itu tidak semuanya bisa nembus. Ah, padahal kau nyatet nongol. Bingung kan? Soalnya gini, Jadi orang kue sih sing dikudu malaikat itu. Tapi rami kerutang utang nih. Gitu, Terus kata Allah, sudah catat saja kamu tidak usah tanya-tanya. Aku sudah tahu kamu nggak mampu, sudah catat saja sesuai kalimat. Karena kalau suwun sak suruh pun jangan yang salah, karena malaikat itu gak nulis gajaran untuk ditulis persis. Sekali itu hafalan salah. Gusti hasilnya Indo orang ngono kali. Makanya mulai di sampai tak pimpin pabrikku keliru. Itu malaikat orang nulis ganjarannya kalimat itu ditulis ulang saja. Mungkin dari Allah, tak tulis saja persisnya seperti itu. Ganjarannya harus ditulis. Buku pernah cukup apa? Bukumu? Wa oh, alhamdulillah mil al mizan wa muntal wa mablagh ridha dan itu kelimak daripada ridhanya Allah. Sesuatu sing ngetokno ridha mablagh itu dadekno sampai ridhanya. Tentu kita semua butuh ridhani wama Wa itu wazinatal, Allah subhanallah Allah alhamdulillah minal mizan mudzalim wa mablaqur ridho wa zinatal Jika wiridan yang saya baca atas dari jalan dari kalau pun, eh, apapun ilmiah kita mendikan halal haram sesuai anjuran Allah dalam fikih bisa ulang lagi, apapun ilmiah kita ngendikan halal haram sesuai anjuran Allah di fikih, kita tetap ngaji nabo subhanallah mil al mizan atau alhamdulillah itu sebenarnya tiga kali tapi kalau milah alhamdulillah ke zaman akhir zaman wong gremeng Lalu kalau milah alhamdulillah dan sampean terbiasa kalau menghadapi dunia ini semuanya alhamdulillah gak sering protes gak sering gremeng Ya, dia surat Fatihah itu mulai Alhamdulillah Rabbil Alam itu sirinya. Kenapa ulama sering milih Alhamdulillah? Aksaru ahli zaman at-tadajjur wa aki-aki wong dia penyakit sumpetan gerudunan padahal sumpah gerutu ini nak dipelihara ini jadi orang rido be kodok dan wong sing rido be kodok kodok Allah tersinggung sampai ngedikan fal tuh proban jiwa iki nak rasa seneng be keputusan ku kono golek pangeran liyane aku ono neh wal yakhrut min ardi wa sama ojo manggon bumi ku ojo manggon ya, makanya terus ada tradisi ulama hidup ini disuruh alhamdulillah